طيب بسم الله الرحمن الرحيم إخواني في الله أعزني وسكم الله جميعا Kita telah sampai pada pembahasan tentang alamatu husnil khuluqi tentang penjelasan yakni tanda-tanda akhlak yang baik dan namanya akhlak yang baik mungkin sebagian menyangka akhlak yang baik adalah bagaimana dia bisa meninggalkan al-fawahis wal ma'asi meninggalkan perbuatan keji dan mungkar dan maksiat-maksiat meninggalkan pencurian meninggalkan zina Nah, terbatas ini saja. Dan dia menyangka telah terbentuk ahlak yang baik, telah terdidik menjadi ahlak yang baik. Sebatas ini saja. Kemudian ditinggalkan. Nah, untuk menggapai ahlak yang lainnya yang terkait dengan hak-hak Allah Ta'ala maka ini adalah termasuk pemahaman yang keliru pemahaman yang keliru jadi ada di sana akhlak yang terkait dengan manusia, ada yang terkait dengan yakni dengan al-khaliq, dengan penciptanya yaitu Allah taala. Kemarin kita sebutkan di antara tanda akhlak yang baik seorang mukmin yang sejati, seorang mukmin yang sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang takal disebutkan nama Allah taala maka wajilat kulubuhum hati mereka bergetar disebut asma Allah taala ini teringat dengan adanya yakni mungkin larangan-larangannya ketika menerjang larangannya teringat ancamannya sehingga hatinya takut bergetar takut ketika meninggalkan satu kewajiban bergetar hati orang mukmin yang sejati. Berbeda dengan ahlaknya yang jelek, nam orang yang dia jelek ahlaknya ketika disebut nama Allah, ketika diingatkan, diberikan suatu wejangan-wejangan, maka hatinya sama sekali enggak bergetar. Hatinya enggak takut. Nah ini, ini kebalikannya. Kemudian akhlak berikutnya, sifat berikutnya yang Allah sebutkan dalam surah yakni surah Qad aflahal mu'minun. Ini ya berikutnya. Kata Allah Taala dalam firman-Nya, "Qad aflahal mu'minun." Sungguh berbahagia orang-orang mukmin. Sungguh mereka sangat beruntung orang-orang yang mukmin di dunia dan di akhirat mendapatkan suatu keuntungan, mendapatkan suatu kebahagiaan. Ini siapa mereka? Yaitu alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ini sifat-sifatnya. Mereka adalah orang-orang yang dalam sholatnya mereka khusyuk. Orang mukmin yang sejati. Orang yang khusyuk bagaimana khusyuk dalam pengertian yang sebenarnya? Maka para ulama menjelaskan, para mufassirin di antara Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya, 6 namanya khusyuk itu adalah khudurul qalbi baina yadillahi ta'ala yakni hadirnya hatinya khudurul qalb hatinya hadir ketika dia salat enam berhadapan bermunajat dengan Rabbul Alamin ini namanya khusu adalah yang mereka tatma'inna nafsu dan juga hatinya yang hatinya tenang dan juga apa jiwanya ya juga tenang ini khusuk dan juga bagaimana yakni gerakannya kolla ya harokatuhum sedikit gerakan-gerakan mereka Berbeda dengan keadaan sekarang. Berbeda dengan orang-orang yang sekarang mungkin termasuk kita diantaranya, ketika sholat. Nah ini masih banyak gerakan yang tidak ber, berfaedah. Ini. Nah ini khusus hatinya tenang, kemudian jiwanya juga tenang, gerakannya sangat sedikit. Karena memang termasuk muadiban beradab yang ketika berhadapan bermunajat dengan Robnya maka dia betul-betul enam hatinya anggota badannya tenang enggak banyak gerakan berhadapan dengan Allah Taala enggak banyak toleh ya kanan kiri enam, ini tidak khusyuk <clears throat> ini orang-orang yang khusyuk jadi walhasil Orang-orang yang khusyuk adalah mereka yang hadir apa yang bisa menghadirkan hatinya ketika sholat. Hatinya hadir apa yang ia baca. Jangan sampai kita sholat apa yang kita baca ternyata hatinya musafir ke sana kemari. Sebagian hatinya ke pasar, sebagian hatinya nah, memikirkan hal-hal yang tidak berfaedah. Padahal mulutnya komat kamit membaca suatu doa. Nah ini namanya kurang khusyuk, enggak ada khusuan ketika sholat. Lesannya membaca doa, tapi hatinya tidak mengiringinya, tidak mengiringi. Nah ini sehingga sungguh qad aflahal mu'minun. sungguh mereka orang-orang mukmin sangat beruntung. Siapa? Yaitu mereka yang sholatnya khusyuk. Kemudian waladina human anil lakwi mu'ridun. Sifat berikutnya orang mukmin yang sejati. Mereka adalah terhadap perbuatan lau. yakni perbuatan al-kalam la faedata fi, la khaira fi. Enggak ada nam faedah dalam ucapannya. Tidak ada manfaat ketika dia mengucapkan maka mu'ridun. Mereka berpaling. Mereka berpaling dalam hal-hal yang tidak berfaedah dalam al-kalam la khaira fiha enggak ada faedahnya enggak ada kebaikan di dalamnya mereka meninggalkan nah lebih-lebih terhadap perkara-perkara yang yakni haram min babil aula lebih lagi mereka tinggalkan lebih lagi ini orang mukmin yang sejati meninggalkan daripada ngerumpi yang enggak ada faedahnya bergadang ya ngobrol sana sini bermajlis sambil makan-makan, ngerumpi ke sana kemari, kadang terjatuh dalam perbuatan ghibah, namimah dan sebagainya, mereka orang mukmin yang sejati berpaling dari perbuatan tersebut. Ini dari hal-hal yang sifatnya mubah yang tidak ada faedahnya mereka berpaling lebih-lebih dalam perkara-perkara yang haram. Ini mim babil wala wala siyama. Lebih ditinggalkan dari perbuatan tersebut. Kemudian waladinahum lisakati fa'ilun. Sifat berikutnya orang mukmin sejati yaitu orang-orang yang mereka menunaikan zakatnya. Tidak bahil terhadap suatu harta. 6. Menunaikan ketika sudah mencapai nisabnya, ketika sudah mencapai haulnya mengeluarkan zakatnya. Waladina hum li furusi dan juga orang-orang yang mereka menjaga terhadap kemaluan-kemaluan mereka. Nah ini. Jadi mereka betul-betul menjaga dari perbuatan zina. Nam, ditinggalkan betul-betul dan juga yang akan menyempurnakannya, yang akan menyempurnakan sifat tersebut apa? Yaitu melihat wanita yang bukan mahramnya, yang diharamkan dia menjaga. Menyentuhnya wanita yang bukan mahramnya, bersalam-salaman juga ditinggalkan. Nah, enggak cuma sekedar menjaga kemaluan, kemudian dia menyentuh tangan orang lain. Seorang perempuan ajam, perempuan yang bukan mahramnya, salam-salaman, pegang-pegangan, cium-ciuman. Ini pun ditinggalkan orang mukmin yang sejati. Bukan sekedar tidak zina, enam, tidak ini saja, tidak ini saja, tapi juga menjaga kesempurnaannya yaitu dia menjaga pandangan yang akan mengarahkan berbuat zina. Apakah pandangannya? Apakah telinganya? Apakah tangannya dijaga yang akan mengarahkan berbuat zina? Leni illa ala aswasihim aw ma malakas imanuhum fa innahum ghairu malumin kecuali terhadap istri-istri mereka nam mereka melakukannya karena memang halal ya atau budak-budak mereka yang mereka miliki fa innahum ghairu malumin maka mereka tidak tercela ketika melakukannya terhadap istrinya ketika melakukannya kepada budak-budak mereka. Nah ini. Faman ibtaha wara adzalika faulaika humul adun. Maka barang siapa yang mengharapkan selainnya. 6. Maka mereka lah orang-orang yang berbuat melampaui batas. Mereka nah berbuat bukan pada istrinya, bukan kepada budak-budaknya, maka mereka lah orang-orang yang melampaui batas. Nah ini. Maka di sini para ulama enam mengambil istimbat yang tentang haramnya nikah mut'ah. Ini nikah mut'ah haram. Dengan diantara dalil ini faman yabtaghu tau yabtaghu ada di kafah ulaika humul adun. Ini diantara dalil yang mengharamkan nikah mut'ah. Muslim yang sejati mereka meninggalkan nikah tersebut. Dihalalkan bagi istri mereka, dihalalkan bagi budak-budak mereka. <clears throat> Waladina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Dan juga sifat berikutnya adalah mereka orang-orang yang menjaga amanah mereka dan perjanjian mereka terhadap suatu amanah mereka menjaga perjanjian mereka jaga ini amanah mencakup apakah amanah yang terkait dengan manusia seperti mungkin kita dikasih amanah untuk memegang uang seperti untuk kita menjaga rahasia seorang dan sebagainya di antara amanah-amanah yang harus kita jaga di antara manusia. Dan juga amanah yang terkait dengan amanah Allah Ta'ala yang diberikan kepada kita. Yaitu tentang awamir wanawahi Tentang adanya suatu perintah, kewajiban yang harus kita lakukan. Adanya amanah, suatu larangan yang harus kita tinggalkan. Ini amanah. Nah, ini. Seorang mukmin sejati menjaga amanah tersebut. Nah, karena memang apa? Inaratnal amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina ayahmilnaha. Ini masalah amanah. Nah, mereka gunung-gunung enggan untuk menerima amanah tersebut. Gunung-gunung, langit, ya, bumi apa enggak sanggup untuk memegang amanah yaitu al-awamir wa nawahi. Mereka enggak sanggup. Tapi manusia Enam, mereka menyangkupinya. Mereka menyangkupinya, Lah ini. Maka orang mukmin yang ahlaknya baik, yang sejati, mereka betul-betul menjaga amanah tersebut. Enam, adanya perintah-perintah, adanya larangan-larangan tersebut. Mereka jaga. <clears throat> Kemudian sifat berikutnya waladinahum an salatihim yuhafidun. Orang mukmin sejati mereka adalah orang-orang yang menjaga sholatnya. Ini mukmin yang sejati, yang hakiki, yang mereka menjaga sholatnya. Di atas disebutkan Allah nahum fi sholatihim khosiun, yang mereka sholatnya khusyuk. Kemudian di bawah di sini, yakni orang-orang yang mereka menjaga sholatnya. Jangan sampai, ya, memang disebutkan dua karena enggak terpuji. Ya, tidak terpuji ketika dia bisa khusus sholatnya, dia bisa menjalankan khusus dalam sholatnya, tapi ternyata terhadap sholatnya dia tidak menjaganya. Dia sholatnya sering diulur-ulurkan, ditunda-tunda, tidak menjaga waktunya, tidak menjaga rukun-rukunnya, tidak menjaga syarat-syaratnya, sudah bisa khusus sholatnya. Tapi ternyata dia nggak bisa menjaga enam sholatnya bagaimana dijaga waktunya, rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, syarat-syaratnya dan ini tercela. Atau mungkin dia bisa menjaga sholatnya tepat waktu sholatnya, rukun-rukunnya tertunaikan, kewajiban-kewajibannya, syarat-syaratnya tertunaikan sempurna bisa menjaga, tapi nggak khusyuk. Sholatnya dia musafir ke sana kemari. Ini juga tercela. Jadi memang harus dua-duanya antara khusyuk dan yani yuhafidun. Ini Allah puji terhadap orang-orang yang demikian yang dia khusus dalam sholatnya dan juga mereka menjaga dalam sholatnya. Nah menjaga di sini mencakup yani masalah waktu tidak ditunda-tunda ah nanti aja sholatnya tanggung masih sedikit pekerjaan saya berulang-ulang. Kemudian dalam masalah mungkin najis, ya dia menyepelekan padahal pakaiannya mungkin kena najis. Enggak begitu memperhatikan. Kemudian syarat-syaratnya enggak melihat ini sudah masuk atau belum waktunya. Misalnya apa jam 11 sholat duhur. Nah ini. Ini belum masuk waktunya. Nah sehingga walaupun dia khusus sholatnya maka tersela di dalamnya. Kenapa? Karena nggak bisa menjaga sholat mereka, yaitu terkait dengan masalah waktu tersebut. <clears throat> Taib ini sifat mukmin yang sejati yang disebutkan oleh Allah Taala dalam surah Al-Mu'minun. Taib Allah alam bisawab. Berikutnya ini akan disebutkan tentang sifat yang cukup panjang. Taib ilahuna. Tafadhalu hafizakumullah.